الرحيم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عليكم للجماعة فإن يد الله مع الجماعة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كذلك الرباط وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره متفق عليه Jadi setelah selesai dengan beberapa tajuk yang kita bicarakan pada beberapa pertemuan kita yang telah lalu. Perbincangan kita mengenai pada dan kadar perbincangan kita mengenai ilmu, perbincangan kita mengenai iman, azab kubur ilah akhirih. Kita sambung kembali perbincangan kita dengan kita Taharah. Sebagaimana kita ketahui, yang kalau pada itu dengan kita kita mempelajari kita kita fikih Pembahasan yang pertama yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih itu adalah babul taharah. Kemudian dengan kitabul muamalat, bersambung dengan kitabul munakahat, bersambung dengan kitabul jinayat, bersambung dengan kitabul ahdiyah. Kenapa kita dengan taharah? Sebagaimana kita ketahui bersama, dengan hadis yang kita riwayatkan di sini sesuai dengan rangkaian hadis kita yang pertama riwayat daripada Abi Malik al Asyari radhiyallahu taala anhu itu yaqul at-tahuru syatrul iman. Itu dengan jawabannya. Kenapa dengan taharah yang pertama? Sebab sebagaimana kita yakini bersama yang kalau pada waktu kita melaksanakan sembahyang kita harus bersih dengan pakaian, kita harus bersih dengan keyakinan, kita harus bersih dengan tempat, kita harus bersih dengan hati, bersih dengan niat, bersih dengan gerak, bersih dengan segala-galanya. Jadi dengan hadis yang kita riwayatkan, kita tidak menafsirkan syatrul iman, bersuci itu adalah merupakan separuh daripada iman. Kita tidak cuma menafsirkannya kepada tiga rangkaian daripada jenis yang dibersihkan. Satu dengan anggota, dua dengan tempat, tiga dengan pakaian. Tidak, tidak cukup kalau hanya sudah dengan pakaian yang bersih. Tidak cukup kalau hanya sudah dengan tempat kita berdiri yang bersih. Tidak cukup kalau hanya sudah dengan anggota yang bersih. Bagaimana dengan wudhu yang kita laksanakan yang tidak lebih daripada mencuci muka, tangan, kepala, dan kaki ternyata dikatakan separuh iman kita tidak akan paham dengan rahasia daripada hadis yang kita riwayatkan kecuali yang kalau pada waktu kita katakan hadis ini senada dan seirama dengan hadis yang pertama yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu sadaqatan min ghulul la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima sumpah yang seseorang yang tidak bersih dan tidak akan menerima sedekah seseorang daripada duit yang haram, daripada sumbang yang haram. Bagaimana dengan sumbayan yang yang diterima? Harus dalam keadaan bersih. Bagaimana dengan sumbah yang tidak akan diterima? Tidakkah dengan sembahyang yang kita laksanakan itu lengkap dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan geraknya, dengan sunannya? Semuanya kita lakukan. Bagaimana mana dikatakan la dan diraih di tahur. Kalau tahur yang dimaksudkan tidak lebih daripada membersihkan tiga perkara saja. Tidak akan diterima sembahyang seseorang yang tidak bersih. Apakah kira-kira yang bersih itu cuma pakaiannya, anggotanya tempat kita berdiri tidak cukup. Kalau dengan tahur syatrul iman, an-nadhafatu minal iman atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti dengan tahara tahara hissiyah, tahara ma'nawiyah, tahara kita dengan badan, tahara kita dengan pakaian, tahara kita dengan pikiran, taharah kita dengan hati. Tidak ada yang namanya ria di waktu yang, tidak ada yang namanya sum'ah waktu ibadah, tidak ada yang namanya ujub waktu kita taat. Kalau dengan hati kita bersih daripada segala noda, hati kita bersih daripada segala maksiat, di samping juga kita dengan pakaian yang bersih, tidak bersih selama masih ada cincin suasa apalagi kalau dengan cincin emas di telunjuk tangan kita. Tidak bersih kalau dengan kain rakaian yang kita pakai daripada kain sutra. Tidak bersih kalau ternyata dengan kedua belah tangan kita yang kita bersihkan dua waktu berwudu, tapi masih pernah menumpuk menampar, memukul dan menempeleng. Ternyata dengan uang riswa, ternyata dengan judi, ternyata dengan faizah dengan bunga yang kita ambil Kebersihan yang dimaksudkan dalam hadis yang itu adalah merupakan separuh daripada iman taharatun mutlaqah min ghairi tahyid, min ghairi qaidi qaidin wala syurut. Taharah yang bagaimana? Taharah kita dengan pakaian, Pahara kita dengan anggota, Pahara kita dengan tempat kita berdiri, Pahara kita dengan niat, Pahara kita dengan hati, Pahara kita selepas kita sembahyang, Pahara kita selepas kita berudu, Pahara kita selepas kita beribadah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tafsirkan tahur dengan penafsiran yang seperti itu, wajar dan patut Pahara itu adalah separuh daripada iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu adalah separuh daripada timbangan, sanggup untuk memenuhi timbangan Allah nanti pada hari kiamat. Hamdalah yang dari mana? Kan senang saja. Siapa pangeran? Siapa nama? Faizan. Ucapkan hamdalah itu kira-kira berapa jam? Apakah sampai tercopot gigi kita, sampai lurus, sampai gugur? Tidak ada apakah janggut kita satu persatu berguguran, rambut kita jadi runtuh pada waktu kita mengucapkan Alhamdulillah. Yang sehingga dengan Alhamdulillah kita tadi itu sanggup untuk memenuhi timbangan Allah. Tidak. Alhamdulillah. Maha suci Allah dengan subhanallah. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Hamdalah dengan mulut, hamdalah dengan hati, hamdalah dengan perasaan, hamdalah dengan mata, hamdalah dengan telinga, hamdalah dengan pikiran, hamdalah dengan perhiasan, hamdalah kita yang satu persatu daripada bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Allah. Kapan kita berterima kasih kepada Allah? Idza tu'mila bima khuliqa min ajliha. Yang apabila dengan anggota tubuh kita kita gunakan dengan maksud tujuan dia diciptakan Allah. Itu maknanya syukur kita dengan anggota. Syukur kita bukan hanya dengan mulut. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu kan artinya yang semacam itu. Biar kita tidak ucapkan terima kasih. Tapi gerak tangan kita dengan ibadah. Gerak daripada mata kita dengan ibadah. Pendengaran telinga kita dengan ibadah. Itu berarti kita berterima kasih dengan anggota. Istiqmalun ni'am Bima khulika min ajliha. Untuk apa tangan kita diciptakan Allah? Untuk apa mata kita dijadikan Allah? Untuk apa telinga kita dikaruniakan Allah? Kita gunakan dengan maksud tujuan Allah. Itu berarti kita mensyukuri. Hamdalah yang semacam itulah yang akan sanggup untuk memenuhi timbangan Allah nanti pada hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah wa subhanallahi walhamdulillah kedua-duanya wal akan memenuhi jarak antara langit dan bumi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalatu nur. Sumpah yang itu cahaya. Tajamkan mata. Terus kita disuruh keluar menuju tangga. Terus kita disuruh keluar menuju pintu. Terus kita disuruh keluar menuju rumah. Terus kita disuruh keluar menuju tandas. Apakah kira-kira dengan kita kita sampai? ima dengan kita-kita dengan cara meraba-raba terlebih dahulu. Ima dengan kita-kita akan dibawa oleh seseorang. Ya, ima dengan keselamatan kita tidak akan terjamin. Kejedok kita dengan tembok, dengan tiang elektrik, dengan lampu, dengan itu dan ini. Kalau pada waktu dengan kedua belah mata kita padamkan atau kita tajamkan. Mohon maaf bahasanya kita tajamkan. Nah, Cuma dengan kita waktu kita berjalan? Tidak boleh. Untuk kita mencari kasut kita, selepar kita, sendal kita yang mana kira-kira kalau pada satu dengan kedua belah mata kita kita tutup. Begitulah dengan gambaran berusaha nanti di alam mahsyar yang kalau pada itu dengan sembahyangnya tidak beres sembahyangnya tidak sempurna, kira-kira berjalan ke mana bagaimana dia akan menuju surga Allah, mana dia akan menuju siratal mustaqim, mana dia boleh selamat, mana dia boleh sampai kepada baginda Rasul yang akan menghidangkan dan menyajikan minuman daripada telaga kausar, akan keliru waktu dia melangkah, akan sesat waktu dia berjalan, tidak akan sampai kepada sasaran yang diinginkan. Kenapa? sebab karena tidak ada nur dalam kehidupannya. Ini kalau kita katakan as-salatu nurun untuk hari kiamat saja. Tapi kalau kita katakan as-salatu nur di dunia wal akhirat, berarti dengan kita kalau pada waktu kita munajat dengan melaksanakan sunnah <laughs> yang lima waktu nur dalam kehidupan kita. Mulut kita bercakap dengan nur. Telinga kita mendengar dengan nur. Pandangan kita memandang dengan nur. Hati kita berbisik dengan nur. Kepala kita merancang dengan nur. Pengajian kita dengan Ustaz. Nur. <laughs> Apalah, tadi ketawalah sedikit. Jadi eh, ala kuliah itu makna daripada nur. Maksudnya dengan sembahyang yang kita laksanakan, suasana itu akan membimbing kita untuk kita mendapatkan ridha Allah. Perumpamaannya <laughs> dengan kita nyalakan lampu, kita boleh duduk rapat, rapi, bagus yang dengan adanya lampu kita boleh beratur. Dengan adanya lampu kita boleh menuju. Dengan adanya lampu kita boleh melakukan apa saja yang kita inginkan. Tapi kalau pada padaku dalam suasana yang gelap gulita, ya Allah ya Rahman Rahimin, yang walaupun leluasa kita untuk kita bernapas, yang walaupun leluasa untuk kita bercakap-cakap, yang walaupun leluasa untuk kita bergerak, tapi tidak seperti dengan leluasa kita di bawah pancaran cahaya. Seperti itulah hanya dengan seseorang yang sembahyang. Lihat saja, Tanyakan saja, kenapa sampai membunuh? Kenapa sampai dengan perempuan? Kenapa sampai dengan zina? Kenapa sampai dengan korupsi atau dengan riswa? Kenapa dengan bunga? Tanyakan saja, tanyakan saja. Insya Allah sembahyangnya tidak beres. Itu suatu garansi daripada Allah, janji daripada Sayyidina Rasulullah, as-salatu nur, janji daripada Allah, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitabam mawbuta Satu Yang kedua Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Betul? Itu dia dengan ayatnya Terus jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, sumpah yang akan sanggup untuk mengelakkan kita daripada paksa, daripada perbuatan haram, dari perbuatan yang terkutuk, dari perbuatan yang terlaknat, dari segala perkara mungkar. Jaminan daripada Al-Qur'an. Yang kedua daripada Rasulullah, as-salatu nur. Kira-kira sesat ke mana? Bagaimana sampai kita tidak kenal? Bagaimana sampai kita tidak tahu? Bagaimana kita tidak sampai? Yang kalau padaku dengan nur yang memancar daripada hadapan kita. Seseorang yang sesat disebabkan kena tidak ada nur. Kenapa dalam yang itu ada nur? Sebab kita pada tiap kali kita sembahyang, saat ketika dengan kedua belah tangan kita kita gerakan dengan ungkapan Allahu Akbar, kita dengan redaksi bahasa daripada hadis wajah dua kiyadilladhi fataras samawati wal arda khalifa kemudian kita sambung dengan kiraatul fatihah kemudian dengan tiga ayat yang terakhir Allah berfirman hada li abdi wa li abdi masal ini adalah untuk hambaku dan dengan hambaku segala permintaan yang dia inginkan ihdinas siratal mustaqim hidayah daripada Allah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Hada li abdi wa li abdi masal Itu dengan jawabannya daripada hadis kursi Jawabannya daripada Allah Macam mana kalau kita mendapatkan petunjuk dengan ihdinas siratal mustaqim Bimbinglah kami Kami bukan mata Kami bukan hati Kami bukan tangan Kami bukan kaki Kami bukan pikiran Kami dari ujung rambut sampai ke ujung kokok bimbinglah kami. Maknanya tangan kita akan terbimbing, mulut kita akan terbimbing, hati kita akan terbimbing, perasaan kita akan terbimbing, gerak kita akan terbimbing, gerakan daripada tangan, gerakan daripada kaki, gerakan daripada hati, gerakan daripada apa saja. Itu dengan petunjuk dan bimbingan daripada Allah. Itu makna as-salatu nur. Sebab kita meminta hidayah Allah sebanyak tidak kurang daripada 17 kali dengan iringan amin. Innahu idza wafaqa ta'dinuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya apabila persamaan amin daripada kita dan amin daripada para malaikat akan terampunilah dosa kesalahan mereka yang telah lalu dan yang akan datang kalau dosa kesan kita sudah terhapus Mencumana diri kita tidak akan menjadi bersih Mencumana hati kita tidak akan menjadi bening Mencumana kita tidak akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk anggota tubuh kita sudah bersih daripada dosa tambah dengan pancaran cahaya daripada yang, tambah kembali dengan iringan hidayah pada tiap kali kita membaca padiha insya Allah yang dengan hati kita dan anggota kita akan tergolong dalam kelompok teman Allah yang berbunyi yaumah yang ta'umalun malun wala badun illa man atallaha biqalbin salim ulama berpendapat kalbun salim itu yang disebut tidak berarti dengan yang lain tidak harus salim bukan hanya dengan kalbun salim dengan mata yang selamat dengan tangan yang selamat dengan anggota yang selamat dengan tubuh yang selamat dengan pikiran yang selamat sebab kalau dewa tuh hati yang disebut berarti dengan tentara atau dengan tentara prajurit dengan anggota tubuh juga akan seperti itu tidak akan bersih gerak tangan kalau dengan hatinya masih kotor. Tidak akan bersih pandangan mata kalau dengan hatinya masih penyakitan. Tidak akan bersih pendengaran telinga kecuali kalau pada dengan hati kita sudah menjadi benih. as nur nur. yang itu cahaya. Jadi pada hati kita ditanya, ini Sumbah yang tapi masih tetap terbabi dengan perbuatan maksiat. Nabi kita bersabda, satanhahu salatuhu yauman ma. Pada satu ketika nanti dia akan dihalang dan dicegah oleh sembahyangnya sehingga dia akan jadi orang baik. Jadi mungkin masih ingat dengan apa yang saya kaitkan tempo hari. Saya katakan kalau memang masih curang, kalau memang pikirannya masih kusut kalau memang dengan hatinya masih bosok, kalau memang dengan perbuatannya masih janggal, itu membuktikan orang itu tidak sembahyang. Sembahyang hanya secara zahirnya saja. Sembahyangnya hanya dengan gerak tangan, bacaan mulut, gerak dari anggota. Tapi dengan sembahyangnya dari rumah kebul di sisi Allah Ta'ala. Sembahyang yang makbul itu akan memberikan pancaran cahaya pancaran cahaya itu akan memberikan bimbingan nafsu dengan bimbingan, dengan anggota yang terbimbing, semuanya tidak ada yang janggal. Semuanya akan menyeronokkan, semuanya akan membahagiakan. Hati kita bening, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya hasut, tidak ada yang namanya benci, tidak ada yang namanya curang. Kenapa? Sebab hati kita telah terbina dengan nurus sholat yang kita kerjakan lima kali sehari. Qala rahimahullahu ta'ala wasadaqatu burhan. Oh, iya. yang cahaya. Sementara sedekah itu adalah sebagai bukti. Burhan artinya dalil, hujjah yang membuktikan kita ikhlas, yang membuktikan kita percaya, yang membuktikan kita beriman, yang membuktikan kita tahu, yang membuktikan kita bijaksana, yang membuktikan kita sabar itu adalah sedekah. Wasadaqatu burhan. Yang membuktikan dengan kita kita paham dan mengerti itu adalah dengan sedekah kita. Kenapa dengan kita kita tidak mau tinggal dia? Kenapa dengan kita kita tidak mau hanya sekedar melihat dan menyaksikan? Yang menyebabkan dengan kita kita tidak mau berbuat demikian, tidak mau ketinggalan, tidak mau diam, tidak hanyut, tidak mau larut, tidak mau hanya sekedar pasrah dan menyaksikan dengan kemungkaran yang berlaku, Sebab dengan nurus sholat itulah yang mengatur dalam kehidupan kita dan dengan segala-galanya kita buktikan dengan burhan, kita buktikan dengan dalil. Itulah dia dengan sedekah kita. Sedekah sebagaimana kita katakan dahulu, bukan hanya terbatas dengan duit, dengan harta dan kekayaan. Sedekah yang dimasukkan di dalam hadis dan itu dalam merupakan burhan. Sedekah kita dengan tenaga, sedekah kita dengan amin, ikhwah, akhwat, ikhwah secara khusus, Jangan segan untuk menyalinkan suara dengan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, seperti ya Bagus, nasir ya? bagus. Itu positif. Jangan sampai hanya imam saja yang beramin. Jangan sampai makmum yang di depan saja yang mengucapkan amin kita tak mau. Apa problemnya? Kenapa sampai kedekut begitu? Apakah kira-kira merugikan kita sampai sakit gigi, sampai rontok, sampai copot janggut kita? Sehingga dengan kita kita rugi sampai sekian bilion, sampai sekian triliun? Hanya sekedar dengan mengucapkan amin? Tidak masalah. Sedekah kita dengan amin. Kawan kita pada tuh beramin dengan kita, Imam pada tu beramin dengan kita, Melekat pada tu beramin dengan kita, dosa kesal kita akan diampuni. umat ma min di wa mata akar. Sudah saya perumpamakan. Jangan lupa perumpamaan saya itu yang kalau pada waktu kita mengetok pintu seseorang tengah malam, pukul satu pagi, ketuk pintu rumah. Katakan sudah dengan siapa di sebelah itu? Mungkin dengan rumah seorang karyawan, seorang kaki tangan daripada kerajaan. Katakan saja dengan duta kita datang ke rumah duta pada pukul tiga pagi. Sendirian saja. Mungkin tak dibukain pintu. Tak dihirau, tak dilayan, tak dipeduli. Dibukain saja tidak, apalagi dipersilahkan masuk. Tapi kalau kita beramai-ramai sejumlah kita sekarang yang datang, tok tok tok tok siapa? Kami dari kawan-kawan di Timur Tengah, kami daripada kumpulan PPEI, atau kami daripada kumpulan Pamran, atau daripada kekeluargaan Kedah, Terengganu dengan Kelantan. Sejumlah tidak kurang daripada 30 yang datang ke rumah duta pada pukul 3 pagi. Tujuannya tidak lebih daripada untuk mengucapkan salam. Dan ada satu perkara yang ingin kita bincangkan dengan beliau. Insya Allah dengan ucapan ahlan wasalan dengan pintu gerbang yang terbuka. Semacam itu kalau pada itu kita waktu sumbahyang. Imam membaca bimbinglah kami kepada jalan yang lurus bukan dengan jalan mereka-mereka yang kau sesakan, bukan juga dengan jalan-jalan mereka yang kau murkai. Jadi kata imam, kabulkanlah. Jadi kata imam, amin serentak semuanya. Sokong, hidup, Allah Akbar, takbir. Itu dia. Itu itu kan kebersamaan namanya. Ada tak satu takbir, Semuanya semuanya pada jawaban. Itu namanya tidak ada sokongan, tidak ada dukungan. Jadi kalau satu saja mungkin tadi kalau kata malaikat apa ya Allah udah biarkan katanya dikabulkan <laughs> hanya setakat sendirian saja dia meminta tapi kalau itu meminta meminta meminta meminta, enggak sampai yang di belakang pun juga seperti Mesir amin ya Allah ya Allah nashhad kalau ke Hah, ayo subuh tuh nah itu kan <laughs> nasihat udah hakan ya Allah amin semuanya amin jadi kalau dengan bahasa kita pun, malaikat itu akan kebisingan. Kata malaikat adalah bagilah semuanya. <laughs> Terus itu dari pada, itu ada itu dalam kamus. Itu saya itu dari pokoknya saya sini, itu dari kantong saya ini. Jadi amal kurnia, ya, kebersamaan itu adalah rahmah, al-ittifaq, al-i'tisam. Itu satu perkara yang sangat-sangat kita harapkan. al sadaqatu burhan. Jadi sedekah yang kita maksudkan di sini sedekah dengan duit, sedekah dengan harta, sedekah dengan nasihat, sedekah dengan waktu, sedekah dengan suara. Itu kalau seperti kita tasbihan tadi itu, kalau dua tiga orang saja tasrono, tasyaw dia. Akhir kita tarawih apa? Coba baca, akhir tarawih. Lepas kita teman kita. Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafiz Duit apa? Peti Allah ya Latifu ya Wafi Allah ya Karimu Anta Allah ya Hula eh, Cukup, cukup, cukup Terus kalau kita sama-sama, oh so, sekali, nemas sekali. Malaikat pun juga seronok dengan Masya Allah, Tabarakallah. Kata malaikatnya harus dibagi nih. Kalau tak dibagi rasanya kesian mereka. Itu urat lehernya sudah tengkang, apa namanya, kencang semacam itu. Itu keringatnya, peluknya keluar. Yang itu sampai batu-batu kesian. Yang dengan tujuannya tidak lebih daripada ta'zim Allah azza wa jal. Jadi kaum ma'yu sya'ir Allah Itu makna ke kebersamaan. Itu makna kita bersedekah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Mayatasaddaqu ala hadza." Salah seorang sahabat Nabi kita terlambat datang ke masjid, imam salam, dia sampai. Tengok sana, tengok sini, tidak ada yang mengikut. Tengok sana, tengok sini, tidak ada yang menemani. Berdiri Abu Bakar pada itu setelah Nabi kita mengucapkan, "Mayatasaddaqu ala hadza." siapa yang siap bersedekah kepada si dia itu. Masya Allah. Pada waktu ditemani oleh Sayyiduna Abu Bakr ini sedek. Di sini sedekah dengan ibadah. Sedekah dengan nasihat. Sedekah dengan ceramah. Sedekah dengan ilmu. Sedekah dengan amin. Sedekah dengan yang seumpamanya. Jadi pada situ nanti kita mengomentari. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ya'rifu fadla ulil fadli illa ulul fadli tidak akan mengenal kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali kalau dengan seseorang yang teradun dalam kelebihan. Jadi dengan kelebihan kita, kebeningan hati dan perasaan kita, dengan keindahan tingkah laku dan gerak-gerik perbuatan kita, itu yang menyebabkan dengan kita kita juga berbuat baik kepada orang lain. Sebagai bukti kita orang yang baik, sebagai bukti kita orang yang bertakwa, sebagai bukti kita orang yang beriman, itulah dengan sodakah yang kita berikan. Itu makna Wasodakadu burhan. Sedekah itu sebagai bukti, bukti kepada iman di dalam hati, bukti kepada keikhlasan kita, bukti kepada perhatian kita, bukti kepada ketakwaan kita, bukti kepada segala-galanya. Burhan, mau apa lagi? Cukup yang lebar. Burhan. Di mana? Dalil wa hujjah. Qala dia yang walaupun dengan pancaran cahaya yang walaupun dengan bukti daripada sedekahnya tapi kalau kita tidak mempunyai dandan dan, dan hiasan dalam kehidupan kita apa artinya dia cahaya nur cahaya burhan bukti dia sama dengan nur jadi dengan pancaran atau dengan cahaya yang kalau pada itu dengan kita kita menghiasi diri dengan ketabahan dan kesabaran. Sebab kadang-kadang yang dengan kita kita orang baik, kita orang yang bertakwa, beriman dan percaya, semuanya terkawal, semuanya ala halal dan haram, semuanya dengan panduan hukum, tapi mungkin saja dalam sekelip mata memandang yang pada waktu dengan kita kita tidak sanggup untuk mengawal diri, terbawa nafsu dan keinginan itu sanggup untuk melenyapkan segala perkara yang positif yang pernah kita lakukan. Gara-gara karena kita tidak sabar. Jadi Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, antum ingat dengan hadis itu, Nabi kita bersabda, "Laita syadidu bisur'ah." Bukalah orang yang gagah perkasa, yang sanggup untuk membanting, menjukir balikan musuh, yang menumbangkan lawan. Innama yang nafsahu indal Orang yang gagah perkasa, yang sanggup menahan nafsu di saat dia marah. Kan itu kelihatan kebijaksanaan daripada kita. Kita boleh tabah, kita boleh sabar. Alhamdulillah. Nah, Pernah saya katakan semacam itu. Itu waktu dengan Omar bin Abdul Aziz berjalan, relek, jalan, berjalan, berjalan. Ente gusan ke belakang kena kaki orang Mesir, ngamuk orang Mesir. Nah, terpaksa kamu minta maaf. Jalan, berjalan, berjalan. Jadi pada malam hari itu Omar bin Abdul Aziz yang dikawal oleh ketua polis negara dengan Haji Abdul Rahim bukan siapa ketua polis negara sekarang Norman Nur Nur Yahman <laughs> yang sebelumnya Abdul Rahim Rahim Nur ah, Rahim Nur yang menampar Datu Anwar katanya ada masalah juga dengan belas sekarang <coughs> tak ada hubungannya dengan saya saya cuma komen tu saja besar orang pas mana sih orang pas Tuh apa saya jadi ahli pas? Dengan politik di Indonesia tidak ikut. Jangan kan untuk jadi ahli pas. Permit saja tak ada. Cuma ada. Cuman aneh juga yang nggak tahu saya itu masa itu Ano. Astagfirullahaladzim. Itu pertanyaan ditanyakan kepada malaikat bukan ditanyakan kepada saya. Terus saya tak boleh jawab. Jadi ketua polis sedang berjalan dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jalan pada waktu itu terinjak kaki orang sedang tidur. Langsung dia terkejut, bangun. Katanya, hangilah dah. Kata siang bunga yang bangun, hangilah dah. Nanti gila. Jadi pada waktu itu dengan ketua polis, ya barangkali kalau pesol saya mau ditembak kan, ini kena di tahanan Isa atau tahanan apa barangkali. <laughs> Langsung akan dihukum tanpa siasat sebelumnya. Jadi pada waktu dengan ketua polis mau mensiasat siang bercakap semacam itu kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kata si Umar, tenang saja, jangan, jangan disiasat, jangan dihukum, jangan dikenakan sanksian dia. Dia masyarakat tanya kepada saya, gila kamu? Jawabannya senang sekali, tidak, selesai. Kenapa <laughs> tua, itu dia yang namanya sabar jadi itu. Ah itu dia. Jadi kalau orang Mesir misalnya tanya kita, antum Muslim? Dia bilang, hmm, Alhamdulillah tidak. Jadi begitu dengan jawabannya. Ente Majnun? Ente eh, kapan Majnun? No itu maknanya kita sudah tidak kawal diri itu makna daripada as ya jadi yang memberikan dandanan yang memberikan perhiasan kelihatan kita serono kelihatan kita tenang kelihatan kita baik kelihatan kita bijaksana itu yang kalau pada waktu kita sanggup sabar pada waktu kita dihadapkan dengan suatu ujian qala wal qur'anu hujjatun lak alaik Al-Quran itu ya imam menjadi hujah kepada kita atau hujah ke atas kita. Hujatullah akan menjadi saksi kepada kebaikan kita. Akan menjadi saksi kepada kebijaksanaan kita. Akan menjadi saksi dengan amal ubudiah kita. Akan menjadi saksi dengan ketakwaan dan pendekatan kita. Akan jadi saksi dengan segala positif yang kita lakukan. Au alaik atau Quran akan menjadi saksi atas kemaksiatan, kemungkaran dan kejahatanmu. Tidak terlepas daripada dua keadaan. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى lil yusra. Kalau begitu dengan Al-Quran, yang seketika dengan kita, amana Wa saddaqa bil husna, kita akan dipermudahkan Allah untuk masuk ke dalam syurga Wa amma man bakhila wastagna disaksikan oleh Al-Qur'an kita bakhil. Disaksikan oleh Al-Qur'an kita menerima riswa. Disaksikan oleh Al-Qur'an kita terlibat dengan perbuatan judi. Disaksikan oleh Al-Qur'an kita terlibat dengan yang lucah. Yang kalau padaku dengan Al-Qur'an yang menjadi saksi negatif kepada kita, manusia tidak akan selamat nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi kata baginda Nabi, kalau nas yardu, semuanya pergi. Semuanya akan menempuh jarak hidupnya atau dengan perjalanan hidupnya masing-masing. Kalau nas yang pergi ke pejabatnya, yang pergi ke sawahnya, yang pergi ke sekolahnya, yang pergi ke pesantrennya, yang pergi ke kuliahnya, yang pergi ke pasarnya, yang pergi menjalani perjalanan hidupnya. Kalau nas yardu, jadi dalam perjalanan hidup tadi itu tidak terlepas daripada dua keadaan, tidak terlepas dari daripada dua kelompok, pergi ke Asir, yang pergi ke Sadik, pergi ke sadis, pergi ke masjid, ke rumah kawan, ke tanta, sandaria. Tiap hari kita berulang alik daripada tempat tinggal kita ke tempat yang lain, kembali ke tempat kediaman kita masing-masing, di mana dengan langkah-langkah kita pada tiap pagi dan sore tadi itu, tidak terlepas daripada dua keadaan, ya ima bai'un nafsahu dia akan menjual dirinya dia bebaskan dirinya daripada belanggu dan seksa api neraka Aumu bikoha atau dengan kepergiannya tadi itu dia akan membelanggu dan akan membinasakannya. Jadi tidak terlepas daripada dua keadaan. Kita kan tadi cerita pergi. Masuk pergi di sini tidak mesti kita berjalan. Yang jelasnya detik waktu <clears throat> akan berputar. Perputaran roda dunia dengan perputaran hari dan bulan. Dengan perputaran hari dan minggu kemudian bulan dan tahun itu dengan perjalanan hidup sampai kita nanti kepada penghujung kita masing-masing tidak terlepas daripada dua keadaan ya imma mu'tiquha ay annari jahannam ya imma mubiquha fi nari jahannam Ya iman dengan upaya kita tadi, dengan sembahyang kita, sedekah kita, kebaikan kita, keikhlasan kita, dan ketika dengan kita kita me, me, me, melingkari atau <clears throat> juga memperisai hidup kita dengan gambaran yang telah kita sebutkan atau dengan amal ubudiah yang telah kita perkenalkan saat ketika kita dengan yang positif di sepanjang hidup berarti dengan kita kita telah berjaya untuk mengekpak untuk memerdekakan diri kita daripada belanggu azab Allah, membebaskan diri kita daripada seksan api neraka mubiquha kalau kita tidak membebaskan diri daripada belanggu api neraka wal tuh kalau dengan yang sebaliknya mubiquha bermakna muhlikuha binasa dirinya sebab kena dengan judi binasa dirinya sebab dengan pemikiran yang diktator binasa dirinya sebab dengan pemikiran yang kotor Binasa dirinya sebab dengan peraturan yang tidak betul. Binasa dirinya karena dia menyesatkan umat. Binasa dirinya sebab dia menghalang orang daripada kebajikan. Qis wala haraj. Silahkan saja sambungan saja. Itu tidak <laughs> lebih daripada permulaannya saja. Jadi sekarang <laughs> langkah-langkah hidup yang pada waktu kita akan menjalani perjalanan hidup dalam hitungan umur tidak lebih daripada 100 tahun ya ikhma ba'i'un nafsahu menjual dirinya untuk membebaskannya daripada api neraka atau menjual dirinya untuk menjerumuskan dirinya ke dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala dua hadis berikutnya ala adullukum ala ma yanfallahu fil khataya Tidakkah kalian ingin kuperkenalkan terhadap perkara-perkara yang menghapuskan dosa kesalahan? Bismillahirrahmanirrahim. Wayar yarfa'u darajat. Satu, tawaran istimewa. Tidakkah kalian ingin kuperkenalkan dengan perkara-perkara yang menghapuskan dosa, mengangkat martabat dan darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu'i 'alal makarih katratul khata ilal masajid wa intidaru salati ba'da salat. Tiga perkara. Satu untuk menghapuskan dosa kesalahan. Yang kedua untuk mengangkat martabat dan kedudukan. Tiga perkara yang perlu kita perhatikan. Satu, menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak kita minati dalam keadaan yang tidak menyenangkan <coughs> alal makarih makarih sama daripada makrah sesuatu yang tidak kita senangi yang tidak menyeronokkan hati musim sejuk Allah <coughs> musim sejuk kalau pada waktu kita berwudu kita singkatkan baju kita jadi dengan keran <coughs> air dengan pipe air yang kita buka deras pemanas tidak ada gitu saja itu namanya makarih jadi kalau kita gosok, gosok sampai rata muka beberapa kali itu namanya makra. Itu kita tak serono, kita tak, tak rasa kurang-kurang, rasa terbuang-buang waktu kita. Yang kalau pada itu dengan kita kita menggosok tangan, apalagi kalau di musim sejuk, musim dingin. Jadi sebab karena kita kedinginan. Sementara kalau seperti di musim panas memang kita mandi saja kadang-kadang sampai tiga kali. Musim sejuk ada yang sanggup tidak mandi sampai satu bulan. Yang harus seminggu itu biasa cuma hebatnya di Mesir Coba, coba. Aneh kan? Coba saja di Malaysia sampai dua hari tak mandi, satu hari saja tak mandi, itu tidak kalah bau tubuh kita dengan bau kami Tidak kalah. <laughs> Tapi di Mesir, tanya saja. Kalau kita seleksi, tanya, mandi tak? Tak, mandi tak? Tak, mandi tak? Tak. Lima yang tidak mandi, baru satu yang mandi. Mungkin atau kita tanyakan di bawah atau kita capek tanya, suruh bagi tanda saja, pangkah saja. Yang mandi, oke. Okay. Yang tidak, pangkah begitu. Kali misalnya, rasanya banyak yang tak mandi dalam 24 jam. Mungkin datarnya saya sendirilah. <laughs> Ustaz jangan disamakan Ustaz dengan kami. Enggak. Saya sudah tahu dengan realiti yang berlaku di sini. Sebab kita tak mandi di masjid, badan kita masih harum. Coba kalau kita tamani di sana, betul saja cuacanya bersih. Coba, itu suatu perkara yang di luar daripada jangkauan manusia berpikir. Kita tak boleh memahami rahasianya hebatnya apa. Di masjid debunya <laughs> banyak, jalanannya kotor, orang Arab kencing pinggir jalan diri dia buka pintu kereta terus sampai banjir Wah, bukan pada musim hujan, hujan di sana sini. sendiri benar sendiri orang kecil di tepi jalan. Tempat kita jarang kita temukan. Kalau ada satu dari seribu, di sini sepuluh dari seratus. Masya Allah, tabarakallah. Dia pakai kereta mewah sekali. tu pakai kot, pakai tabir, pakai jaket bagus buatan Itali kemudian dengan kasurnya Perancis tahu-tahunya kelinci pinggir jalan itu masya Allah tabarakallah suatu hal yang yang di luar daripada jangkauan kita Allah kulihat kotor orang kencing banyak kotoran banyak sampah banyak keledai banyak tahi, banyak Tahi keledai tinggi-tinggi jalan kadang-kadang ada kan selesai darah tinggi-tinggi jalan dia nggak istinja nggak dibersihkan jadi dengan cuaca dan keadaan yang semacam itu itu pun tubuh kita masih tetap harum maksudnya bukan harum-harum harum seperti harum kasturi tidak maksudnya tidak berbau bosok kalau pada kawan-kawan yang baru datang coba sekali jangan mandi tiga hari tiga malam macam mana tetap pakaian kita kita pakai tiga empat hari masih oke okay lagi coba di Malaysia pakai satu hari saja sudah kotor cium saja. Paling kalau tercium ketiak misalnya, masya Allah, tabarakallah. Yang saya katakan sampai nyamuk saja tak berani masuk. Kenapa? Hitam. Hmm, baru cium bau ketiak. Paling kalau cium dengan bau peluhnya. Itu suatu hal yang di luar daripada kemampuan kita untuk kita menganalisanya keadaan di Mesir. Jadi wudhu di musim sejuk kita rasakan sampai rata Jangan segan untuk kita menundukkan kepala. Jangan segan untuk kita memperalatkan tangan. Gunakan tangan kiri untuk kita menggosok tangan kanan. Gunakan tangan kiri untuk kita menggosok kaki. Saya tengok di gurun, di tempat pemberhentian, di tempat sembahyang. Banyak di kalangan kita yang kalau pada keberuduk, berdiri pipe air, air dibuka habis-habisan. Dia tidak lebih daripada membasuh kaki, saya berdiri, takkan macam itu. Itu, itu yang Nabi kita wailul lil di minanar Celaka. dah tak payah, sudah saya duduk dah. <laughs> Jadi wailul lil di minanar Celaka dengan seksan api neraka gara-gara akhir gara-gara tumit. Jadi kadang-kadang belakang tumit air tidak meresap, kadang-kadang dengan kuku, kadang-kadang dengan lipatan jari, buku, ruas dan lain sebagainya, itu betul-betul kita gosok waktu kita berwudhu, seperti kita ingin menanggalkan kotoran daripada tangan, seperti itulah juga khayalan kita pada waktu kita ingin menanggalkan najis dosa daripada anggota. Itu mana menyempurnakan wudhu terhadap keadaan yang tidak kita sukai, memperbanyak langkah menuju masjid. Jangan tidak berjamaah. Jadi kita akan mendapatkan keberkatan hidup dengan jamaah jamaah di waktu yang jangan kita tinggalkan. Jangan salat sendirian di bilik. Jangan salat sendirian di rumah. Paling tidak kita ke musala sini atau ke musala di sana. Alangkah bagusnya kalau seandainya diizinkan kita boleh yang terawih di dataran situ, Kan tak ada apa-apanya rugi. Tidak hanya sepakat menggunakan waya panjang, mai kita turunkan ke situ, kita sumbah yang sejadah kita masing-masing bawa. Diwajibkan yang sembahyang di situ bawa sejadah dari rumah. Boleh kita beli sejadah buatan Turki misalnya, udah 10 ringgit atau 15 ton cukup yang dengan kita-kita sumbah yang di sana. Siapa yang berinisiatif dan siapa yang berjaya untuk memberikan kesempatan untuk kita senang terlalu di situ, sumbah yang berjemaah dengan jumlah jamaah yang lebih ramai dia yang walaupun tak yang sekalipun, kalau dia tak ikut tarawih sekalipun, dia sudah mendapatkan jaringan pahala dari sejumlah yang yang di situ. Kenapa kita haramkan diri kita daripada pahala yang seperti itu? Muazin, <coughs> suara sok sekali. Suara merdu sekali. Oke, jangan malas untuk jadi muazin. Ini yang jadi muazin suara tak. <laughs> Masya Allah, Allah Allah apa? Akhirnya kawan-kawan tak ada yang berani turun. Suara seperti mau makan manusia. Suara yang sudah tak mau adzan. Alhamdulillah lah, kita di Kedah di rumah situ Sedengan suara-suara yang sedap yang jadi muadzin. Di sini pun juga alhamdulillah sudah kita laksanakan. Jadi jangan sampai kita bagi kesempatan yang suaranya seperti bibit atau itik untuk jadi muadzin. Oh. Oh tak, suara bibik punya Tuhan. Nah, itu jangan. Bagi suara kepada ayam jantan. Uh, Masya Allah, tabarakallah. Teringin hati kita untuk kita turun, untuk kita berjamaah. Kalau Rasulullah, katratul koto, memperbanyak langkah ke masjid itu akan mengikis dosa kesalahan kita. Akan mengangkat makan dan kedudukan kita. Yakini yang itu. Kalau Anda boleh beramal, Masya Allah, tabarakallah. Oh, Anda akan dikagumi oleh para malaikat kasratul khuta, memperbanyak langkah ke masjid. Jadi dalam hati, ya imam kalau kita masih keduniaan, Bima dengan kita masih dengan sikap seperti kanak-kanak yang kalau tidak dijanjikan yang seperti itu kita tidak berbuat tidak apa maka ikhlas kita masih kelas kambing lagi masa ikhlas kita masih makam rendah yang kalau kita tidak mendapatkan balasan semacam itu kita tidak berbuat tidak mengapa yang penting amalkan sunnah dulu banyak banyak langkah menuju masjid kita dengan makam yang tinggi, dosa kesalahan yang terhapus, ringan rasanya. kan kita pernah rasakan dah Kadang-kadang waktu kita yang ya Allah, mata tak mau dibuka, mulut tidak mau bercakap. Kenapa terasa berat untuk kita baca Al-Qur'an? Tadi ikuti dengan Bustanul Arifin. Bandingkan saya bercakap dengan hadis lain rasanya. Waktu dengan Bustanul Arifin saya rasa letih. Sebab saya makan banyak tadi itu. Jadi tadi buka Arab datang, Ahmad yang cetakan kita. Dia bawa batatis dengan daging, kemudian nasi dengan daging, kemudian awat juga ada nasi. Sebelum buka puasa, haji beli cocor apa tadi itu Ji? Sembusak dibeli, apa dibeli, semuanya dibeli. Masya Allah, tabarakallah, rasanya semuanya itu harus. Bahasa Indonesia kita sikat semuanya. Mau kita habiskan semuanya. Tahu, tahunya setelah kita makan, lepas bayang makan lagi. Tarawih tadi itu mengantuk letih rasanya, letih. Tapi kalau pada itu sudah dihabam, sudah turun, masya Allah, sudah keringat, pulau kita sudah mulai keluar, pulau kita semakin kuat. Kadang-kadang bukan kena faktor makanan, bukan kena faktor minuman yang banyak. Justru kadang-kadang kena terbelanggunya mulut dengan dosa, menyebut yang lucah-lucah dan yang haram, akhirnya sulit untuk kita membaca. Hari ini kita membaca Quran sulitnya bukan main. Tapi semalam itu kita pada duduk, sekali duduk sampai satu juz setengah boleh kita baca. Lancar sekali. Coba kalau tadi kan apa sih rahasianya? Apa jawabannya? Kalau kita bertanya Afrika Selatan itu seperti juga kita harus banyak rasa cergas sekali Allahu Akbar enak sekali, nikmat sekali. Bacaan imam pun juga kita pahami, tapi kadang-kadang dengan kita, ya Allah, padahal surahnya tidak lebih daripada alam nasrah, tapi terasa lama sekali. Itu kira-kira disebabkan karena apa? Kadang-kadang bukan karena faktor makanan dan minuman. Itulah dengan kesan daripada dosa, kesan daripada hamba Ya, untuk kita pikir semuanya tadi itu cergas lintas waktu kita beribadah, senang waktu kita melaksanakan kebajikan, banyak-banyak melangkah ke masjid, wantizaru salati ba'da salat dan menantikan sumpah yang setelah sumpah yang kumur ribat itu adalah kebaikan itu adalah kebaikan tiga kali nabi kita sebut asal mana daripada murabatah yang dengan kita kita berjaga-jaga di sumpah dan Perbatasan antara negara kita dengan negara musuh, takut di tempat-tempat yang kita khawatirkan musuh akan melancarkan serangannya dari sana. Bermurah, Bapak, beretikat dan berdiri selama-lamanya demi untuk keselamatan kita semua. Itu murah Bapak di jalan Allah. Ribat yang lebih abdah daripada itu adalah murah Bapak menantikan yang setelah yang Dan dibunyikan kangen namanya yoparke makro. Jangan tasbih, ini namanya tasbih. Duduk jangan mengelamun seperti itu. Jadi kita waktu kita menantikan sembahyang, manin salah, bahwa fit salah. Yang menantikan sembahyang berarti sama dalam sembahyang. Ulama mengatakan membunyikan tangan hukumnya makruh, menyelang-jelingkan jari pun juga hukumnya makruh. Makruh kita lakukan pada waktu kita sedang duduk beretikaf di masjid. Kalau